واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الاخوه في الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا الحمد لله wasyukurullahi jalla wa'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat kembali melanjutkan insyaallah taala kajian kita dengan membacakan kitab Al-Aqidatu As-Sahihah min al-ahadits sahihah min al-kitabi was sunnati sahihah yaitu akidah yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Barakallahu fikum alhamdulillah. Semata-mata izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehat wal afiah untuk kemudian kita kembali berkumpul dalam majelis yang mubarakah ini insyaallah taala yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan asyirkul akbar wa anwa'uhu yaitu syirik besar dan jenis-jenisnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan definisi daripada Asyirkul Akbar yang dijelaskan oleh penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala bahwasanya Asyirkul Akbar adalah sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairi li Allah taala kaddu'a wa dzabhi wa ghairi dzalik yaitu memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti doa, menyembeli dan jenis-jenis ibadah yang lainnya. Barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah Ta'ala, maka dia telah jatuh kepada syirkun akbar. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ, فإن فعلت فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ Jangan engkau berdoa kepada selain Allah Ta'ala yang tidak bisa memberi manfaat yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memadaratkanmu. Jika engkau melakukannya maka sesungguhnya engkau adalah merupakan golongan orang-orang yang zalim. Naam, yakni termasuk golongan orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa melalui perantara-perantara selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim kata beliau alaihi salatu wassalam akbarul kabairi al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur bahwa dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka pada kedua orang tua, demikian pula syahadat zur yakni persaksian palsu, persaksian dusta. Nah, maka ayat Allah Subhanahu wa taala demikian pula hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa dosa yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat syirik yaitu syirkun akbar memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ayyuhal ikhwatu fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya yaitu ma huwa a'dhamu dzunub 'inda Allah? Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah taala? Maka sebagaimana yang disebutkan di atas dari ayat Allah Ta'ala dan juga hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, dosa yang paling besar adalah asyirkul akbar. Dalil di antara dalilnya di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Luqman ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." yakni firman Allah Ta'ala di dalam surah Luqman, yaitu nasihat Luqman ibn Hakim kepada anaknya. Ya Bunaya wahai anakku, la tushrik billah. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Maka ayat ini pula menetapkan dengan jelas bahwa dosa yang paling besar di sisi Allah taala adalah perbuatan syirik yang merupakan kedoliman yang azim. La zulmun azim. Kedoliman yang paling besar. Demikian pula dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya ayub dambi azam, dosa apakah yang paling besar? Maka beliau menjawab alaih salatu wassalam, jaala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan untuk Allah Ta'ala tandingan, syerikat, Wahuwa khalaqaka dalam keadaan dia Allah yang menciptakanmu. Naam. Demikian barakallahu fikum. Maka tidak pantas dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperserikatkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jenis-jenis ibadah. Karena itu adalah merupakan kedoliman yang besar yang dimana Allah tak dan termasuk kekufuran terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah menciptakan mereka. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan untuk Allah tandingan, serikat, padahal dialah Allah yang menciptakanmu. Maka ciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu adalah merupakan nikmat bagi makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan khususnya kita semua sebagai manusia dicipta oleh Allah, disempurnakan ciptaannya, diberi kehidupan, diberi fasilitas dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan darurat yang mereka butuhkan. Semua itu nikmat dari Allah, maka tidak pantas setelah itu kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Oleh karena itu sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sering kita ulang-ulangi. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semua sebagai hamba-hamba Allah dari nikmat-nikmat ciptaan Allah. Naam, Allah menciptakan diri kita, menciptakan air, menciptakan api, menciptakan bumi, menciptakan langit, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Sekian banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, lalu kemudian Allah menghubungkannya dengan tauhid dan lawannya adalah kesyirikan. Seperti ayat yang sering kita bacakan di dalam suratul Baqarah firman Allah taala ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andana wa antum ta'lamun ta Hai seluruh manusia, murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah. Jangan dipalingkan kepada selain Allah Ta'ala. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Murnikan ibadah itu kepada Allah yang menciptakan kalian. Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan sekali lagi kalian mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memurnikan ibadah tersebut dengan mentauhidkan Allah dan tidak memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dia pula Allah yang menciptakan menghamparkan bumi ini untuk kalian menciptakan langit sebagai atapnya, menurunkan hujan dari langit lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini yang kalian semua membutuhkannya. Fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun. Maka sekali-kali jangan kalian membuat tandingan-tandingan serikat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Barakallahu fikum. Sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Allah taala mengingatkan pada kita nikmat-nikmatnya. Lalu kemudian kita diperintah oleh Allah untuk mensyukuri nikmat itu dan syukur yang tertinggi terhadap Allah adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah itu hanya kepadanya. Dan sebaliknya, kezaliman yang terbesar dari hamba-hamba Allah Ta'ala adalah melakukan kesyirikan. Nah, oleh karena itu, barakallahu fikum. Sekian banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran seperti dalam suratul waqiah. Misalnya, Allah Ta'ala memperkenalkan, dialah yang menciptakan kalian dari air yang hina, lalu kemudian menciptakan kalian menjadi manusia yang sempurna. Dia Allah menciptakan air yang kalian pakai minum, yang kalian butuhkan. Dia Allah yang menciptakan api. Dia Allah, dia Allah dan semua apa yang ada di muka bumi ini dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, menciptakan matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Nah, Maka Jangan kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. La tasjudu lisyamsi wala qamar, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budun. Jangan kalian bersujud, jangan kalian beribadah menyembah matahari, bulan atau bintang-bintang dan sebagainya, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan semua itu. Barakallahu fikum. Walhasil wajib bagi kita semua sebagai hamba-hamba Allah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, kemudian menegakkan amalan-amalan soleh dan jangan kita kufur kepada Allah dengan memperserikatkan Allah dengan melakukan berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian ikhwani fillah azzakumullah. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, hal syirku mawjudun fi hadhil ummah? Apakah kesyirikan ada pada umat ini? Maka jawabannya na'am, mawjudun. Iya, ada dan terjadi kesyirikan ini pada umat. Wad dalilu qaulullah ta'ala Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf pada ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka kebanyakan mereka manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi melainkan mereka itu musyrikun yakni berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka demikian, barakallahu fikum kenyataan umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang-orang yang berbuat syirik kekufuran, mereka jauh lebih banyak dari orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan saja yang memperserikatkan Allah itu dari kalangan musyrikun kafirun, tetapi dari kalangan umatul Islam yang mereka mengaku sebagai muslim, sebagai umatul Islam, tetapi mereka melakukan berbagai kesyirikan-kesyirikan. Baik karena sebab dengan kejahilan, ketidakfahaman, ketidaktahuan, karena subhat, karena pengkaburan-pengkaburan, atau karena mereka punya pengetahuan, tetapi mereka sengaja untuk melakukan kesyirikan tersebut Naam, karena hawa nafsu atau kebanyakannya mereka melakukannya karena syubhat, karena pengkaburan-pengkaburan yang ada pada mereka, sehingga mereka menyangka kesyirikan itu sebagai kebenaran, mereka menyangka perbuatan-perbuatan bid'ah atau fasik itu adalah ketaatan, itu adalah sunnah dan ketaatan. Naam, tidaklah mereka itu terjatuh disebabkan karena syubhat-syubhat itu tadi yang merupakan senjata syaitan yang lebih berbahaya daripada senjata syahwat. Dan ini berulang-ulang kita jelaskan barakallahu fikum bahwa syaitan membidikkan senjatanya pada manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah taala dalam banyak kitabnya. Di antaranya Ighathatul Lahafan I'lamul Muwaqqi'in dan kitab-kitab beliau yang lainnya barakallahu fikum menjelaskan bahwa senjata syaitan itu ada dua, ada senjata syubhat dan aja ada senjata syahwat. Senjata syubhat itu jauh lebih berbahaya daripada senjata syahwat. Dan selalu syaitan yang pertama membinasakan dan menjatuhkan manusia itu dengan senjata syubhat. Adapun senjata syahwat itu kedua, Barakallahu fikum. Sehingga banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah. Tetapi mereka beribadah dalam bentuk kesyirikan wal billah. Banyak yang beribadah merasa menegakkan sunnah. Tetapi mereka melakukan bid'ah-bid'ah. Banyak mereka yang merasa melakukan ketaatan. Tetapi mereka justru melakukan kefajiran dan kefasikan. Naam, dan itu kenyataan. Berapa banyak di zaman kita sekarang orang-orang yang jatuh dalam ribawiyah. Dosa besar, namun mereka menganggap itu adalah perdagangan yang halal. Bahkan merupakan sunnah. Panas Sallallahu salamul afiyah. Dan kiaslah kepada contoh-contoh yang sekian banyak yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Bahkan di sekeliling kita barakallahu fikum. Walhasil, Allah subhanahu wa ta'ala telah, telah berfirman di dalam ayat tersebut dalam surah Yusuf 106 bahwa kebanyakan manusia ini jatuh dalam kesyirikan. Naam, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah melainkan kebanyakan mereka itu berbuat syirik. Demikian pula Asy-Syaikh rahimahullahu taala menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Daud di dalam sunannya hadis yang panjang namun di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan secara singkat yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul authan tidaklah hari kiamat itu terjadi. Hingga kobilah-kobilah dari umatku, yakni umatul Islam, bergabung dengan musyrikin. Dan tidaklah terjadi hari kiamat itu wahatta tu'badul awthan hingga berhala-berhala itu disembah. Jadi ini barakallahu fikum merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun uh, untuk mengambil faidah, kita bacakan kesempurnaan hadis ini karena hadis ini hadis yang cukup panjang dan mengandung faidah dan manfaat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, saya membacakan insyaallah taala kesempurnaan hadis ini di dalam Sunan Abi Daud. Yang tentunya di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan secara singkat yaitu yang diinginkan sisi pendalilannya adalah tidak tidaklah terjadi hari kiamat melainkan umat Islam bergabung dengan musyrikin dan melainkan mereka beribadah kepada berhala-berhala. Nah, itu sunnatullah bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai hal itu terjadi. Taib kita bacakan kesempurnaan hadis ini dari sahabat Tauban radhiyallahu taala anhu <clears throat> beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah zawa liyal arda." Au kala inna rabbi zawa liyal ard. Faraitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan kepadaku bumi ini. Lalu aku melihat masyariqaha, masyariqaha wa magharibaha. Yaitu bagian timur bumi ini dan bagian baratnya. Wa inna mulka ummati saya belugu mazuwiyali minha. Dan sesungguhnya kerajaan umatku, kekuasaan umatku, yakni umatul Islam, akan mencapai bentangan bumi yang Allah Ta'ala bentangkan kepadaku. Wa a'taitul kanzaini, wa u'titul kanzaini, al-ahmar wal abiyab. Dan aku diberi dua perbendaharaan dunia, yaitu yang merah dan yang putih yaitu emas dan perak. Sebagian ulama menyebutkan yaitu uh, Irak dan Syam, yaitu Raja Kisra wal Kaisar. Naam. Dan itu telah terjadi barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bentangan bumi ini. Naam, dan juga diberi dua perbendaraan yaitu emas dan perak atau Naam atau Irak wasyam pada waktu itu. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Dan aku berdoa meminta kepada Robku kepada Allah untuk umatku umatul Islam alla yuhlika habisanatin bi'amah agar mereka tidak dibinasakan dengan kelaparan selama setahun. Naam. wala yusallitu alaihim aduan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Kemudian aku juga berdoa kepada Allah, itu doa Rasulullah yang pertama, yaitu agar umat Islam tidak binasa dengan kelaparan setahun penuh. Yang kedua, agar umat Islam tidak dibinasakan oleh musuhnya dari kaum kafirin. Lalu kemudian menguasai kehidupan mereka. Negeri, neg dan negeri mereka. Wa inna rabbi qala li ya Muhammadu. Kemudian sesungguhnya Robku Allah Ta'ala berkata kepadaku, Ya Muhammad, wahai Muhammad, Inni idha qadaitu qada'an fa'innahu la yuraddu. Sesungguhnya aku apabila memutuskan suatu keputusan maka tidak akan bisa dicegah. Nah, jika Allah taala menetapkan sesuatu dengan takdirnya maka tidak ada yang bisa menahannya. Wala uhlikuhum bisanatin bi'ammah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku tidak akan binasakan umatmu, umat Islam dengan doamu yang pertama tadi, yaitu binasa kelaparan, paceklik dalam setahun penuh. Wala usallitu alaihim aduan min siwa anfusihim. Aku tidak pula membinasakan mereka melalui musuhnya dari kaum kafirin lalu menguasai negeri dan jiwa-jiwa mereka. Walau ijtama alaihim min baina aktariha. Walaupun orang-orang kafir itu berkumpul, menguasai, mengelilingi seluruh wilayah mereka. Naam, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan. Hingga kemudian sebagian umat Islam itu sendiri yang membinasakan sebagian yang lainnya. Yakni saling berperang, saling bermusuhan, saling membunuh sesama kaum muslimin. Barakallahu fikum. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah bahwa umat Islam tidak akan mati kelaparan. Yang kedua, umat Islam tidak akan dikuasai oleh kaum kafirin. Naam. Dan doa Rasulullah yang ketiga dalam riwayat yang lain agar umat Islam tidak berpecah, maka satu doa ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi ketentuan Allah, menjadi sunnatullah bahwa umat Islam mesti berpecah. Mesti bermusuhan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'd. Akan tetapi sebagian kaum muslimun akan membinasakan sebagian yang lainnya. Wa hatta yakuna ba'duhum yasbi ba'da dan hingga sebagian mereka menawan sebagian yang lainnya. Wa inna ma akhafu ala ummati ala immatal mudillin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau alaihi salatu wassalam Hanyalah yang aku takutkan terhadap umat Islam adalah munculnya tokoh-tokoh yang menyesatkan, pimpinan-pimpinan yang menyesatkan. Wa idza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah. Naam, apa yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terjadi barakallahu fikum. Munculnya tokoh-tokoh para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Yang dimaksud di sini dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim adalah duat ila abwabi jahannam. Yaitu munculnya para da'i-da'i justru mengajak kepada pintu-pintu neraka. Aftau bighari ilm fadallu wa adallu. Mereka memberi fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat yang lain. Maka barakallahu fikum kata Rasulullah yang aku khawatirkan pula terhadap umat Islam adalah munculnya pemimpin-pemimpin, dai-dai yang menyesatkan. Wa idza as saifu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah. Dan apabila pedang telah dihunuskan pada umatku, tidak akan diangkat pedang itu sampai hari kiamat. Maksudnya terjadi perpecahan, perselisihan sampai pada peperangan. Membunuh satu dengan yang lainnya. Di antara sesama umatul Islam. Dan apabila itu telah terjadi, lam yurfa anha ila yaumil Itu terus akan berlangsung. Tidak akan diangkat oleh Allah taala sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabda beliau alaihi salatu wassalam bahwa juga hari kiamat itu tidak akan tegak sampai kobila-kobila dari umatul Islam bergabung dengan musyrikin dan sampai kaum muslimun sebagian dari mereka beribadah kepada berhala-berhala wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun dan juga akan terjadi pada umatku yaitu pendusta-pendusta 30 orang. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Semuanya mereka mengaku bahwa dia adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin dan aku adalah penutupnya para nabi, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi sepeninggalku, setelahku kata beliau oleh salatu wassalam. Kemudian beliau di akhir hadis ini menyatakan alaihi salatu wassalam la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah yakni la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq senantiasa sekelompok dari umatku umatul Islam komitmen di atas kebenaran tersebut yakni di atas al-haq Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para salaf para sahabat tabi'in dan tabi tabi'in kelompok itulah yang senantiasa dari umatku komitmen di atas kebenaran zahirin. Mereka selalu nampak dengan dakwanya. La yadurruhum man khalafahum. Tidak memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'ti amrullah. Hingga kiamat. Demikian para kalafikum kesempurnaan hadis ini di dalam Sunan Abi Daud di dalam kitab Al-Fitan wal Malahim. Imam Abu Daud meletakkannya dalam pembahasan yaitu fitnah-fitnah dan peperangan-peperangan. Nah, dan ini ada barakallahu fikum di dalam kitab sunan-sunan yang lainnya seperti Imam Tirmidzi bahkan di dalam Sunan Bukhari dalam Sahih Bukhari Muslim terdapat kitab Al-Fitan yaitu kitab pembahasan khusus tentang fitnah-fitnah dan uh, peperangan-peperangan yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, sepeninggal Rasulullah SAW dan sebagian ulama menjelaskan bahwa itu terjadi di sepeninggal Rasulullah dan sepeninggal Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu dan semakin besar di pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan di khilafah Muaw, eh, Umayyah Bani Umayyah Naam dan terus sampai kepada khalifah-khalifah Bani Abbasiyah. Naam. Perselisihan, perpecahan, peperangan itu terus terjadi di kalangan kaum muslimin Wallahu taala alamu bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai fitnah dan menjadikan kita sebagai umat yang disebutkan oleh beliau yaitu ummatul Islam min ahli sunnati wal jamaah yang mereka itu zahirina alal haq yang selalu menampakkan di atas kebenaran, di atas dakwah ilallah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus soleh. Sehingga mereka disebut dengan ahlu Sunnah wal jamaah, disebut dalam riwayat Ta'ifah al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, disebut dengan Al-Jamaah, disebut juga dengan Ahlul Asar, Ahlul Hadith. Banyak nama-nama mereka itu yang terdapat dalam dalil-dalil atau hadith-hadith yang sahih. Wallahu alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Nah, karena waktu Isya belum pas ya. Nah. Taib. Sekali lagi lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.